Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar La hawla wala quwata Illa al aliyil adim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amin ya Allah Tiada Tuhan selain Allah Yang menciptakan kita Yang mengurus diri kita Yang maha tahu apapun yang terjadi pada diri kita Maha tahu segala kebutuhan kita Maha tahu apa yang terbaik bagi kita Allah menyuruh kita berdoa Bukan karena Allah tidak tahu Apapun yang kita doakan pasti Allah tahu. Doa bukan memberitahu Allah. Dia maha tahu segala-galanya. Doa yang baik adalah doa yang menjadi ibadah. Doa yang baik adalah doa yang membuat kita masuk ke dalam posisi benar-benar jadi hamba Allah dan menuhankan Allahnya itu benar-benar menuhankan Allah. Jadi si doa itu diperintahkan oleh Allah kita berdoa selain hanya mengucap tapi yang paling penting hati kita betul-betul jadi merunduk jadi hamba Allah dan tiada selain Allah yang diminta selain hanya Allah. Nah, kalau doanya sudah seperti ini dekat dengan diijabahnya. Karena <clears throat> tidak doa juga kita sudah diberi banyak lebih banyak yang tidak kita minta yang Allah berikan karena kita juga tidak tahu semua yang kita butuhkan tapi cukup dari dulu sampai sekarang dan kalaupun Allah menyuruh kita berdoa pasti itu untuk kebaikan kita bukan karena Allah membutuhkan sesuatu dari kita kita mengakui atau tidak kepada kebesaran Allah, Allah tetap maha sempurna. Tidak berkurang kemuliaannya karena kita membangkang, tidak bertambah karena kita taat. Doa itu adalah e, doa itu senjata bagi orang yang beriman dan disebut doa itu mukul ibadah, saripatinya ibadah. Jadi seorang yang doanya ingin mustajab jangan ragu terhadap janji Allah udhuni astajib laku. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Kalau Allah sudah janji itu pasti terjadi. Jadi kita nggak usah ragu tentang jaminan dari Allah. Yang kita ragukan justru ini doa merubah diri kita atau tidak karena doa yang diijabah itu yang benar-benar doa hamba kepada Allah Tuhan. Nah, coba kita lihat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah yang Maha Agung. Kita benar-benar hamba yang enggak berdaya di hadapan Allah tuh enggak ada apa-apanya. Dan Allah lah satu-satunya yang kuasa perkasa. Ini udah benar. Kalau doanya dengan begini hati merunduk. Yang kedua ciri hamba itu tidak punya apa-apa Kita ini miskin papa lahir nggak punya apa-apa mati nggak bawa apa-apa Semua yang ada cuma titipan aja sebentar Ini tubuh bukan milik kita Kalau ini milik kita ya jangan tualah Enggak bisa Semuanya ini genggaman Allah Kalau kita berhasil dengan doa Ngaku bahwa saya itu nggak punya apa-apa Cuma engkau ya Allah yang memiliki Menguasai engkau yang maha kaya tiada selain Allah itu jadi doa yang bagus yang ketiga kita ini bodoh seorang hamba benar-benar nggak ngerti kita ini coba lima menit ke depan apa yang akan terjadi tidak tahu dalam hidup ini kita nyaris nggak tahu walaupun kita rapat mengadakan perencanaan tapi kita tidak pernah tahu detail apa yang bakal terjadi hidup ini lebih banyak yang kita duga yang tidak kita duga yang terjadi tidak terduga nyaris kita tidak tahu rezeki kita di mana makan apa nanti bahaya apa benar-benar bodoh kita tuh kita tidak tahu bagaimana ini kuku bisa jadi dari mana bahannya apa ini aja nggak ngerti ini udara kenapa ada ada nggak ngerti bodoh ketika kita mengakui bodoh di hadapan Allah dan mengakui hanya Allah yang maha tahu segalanya itu saat doa jadi mustajab kita ini tersesat nggak tahu gimana nih hidup yang benar tuh tapi Allah yang menunjuki tidak ada yang paling tahu jalan terbaik selain pencipta kita ngaku dan kita ini kotor kita membuat dosa mata telinga semua dosa dan ketika kita ngaku saya ini orang kotor hina hanya Allah yang maha suci la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Tiada Tuhan selain engkau ya Allah Maha suci engkau Saya ini orang yang zolim Merumruk Jadi itu Insya Allah itulah saat doa mustajab Ketika kita betul jadi hamba Allah Yang menuhankan Allah Dengan tauhid yang benar La ilaha illallah Doa itu adua husilahul mu'min Doa itu senjata. Doa itu tiangnya agama, imaduddin. Doa itu nur sama wati warat Cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu luar biasa. Dahsyat sekali. Kalau telepon bisa delay, doa saat kita bicara enggak ada satu belahan bumi manapun yang luput dari kekuasaan Allah. Kita mendoakan anak sekarang doa sekarang sampai karena anak juga dalam genggaman Allah. Jadi doa itu dahsyat. Doa itu bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Penggenggam takdir Allah. Tapi Allah memberikan fasilitas doa dengan bala itu seperti tempur tuh doa dengan musibah tuh. Mana yang kuat itu saling mengalahkan. Itu sabda Nabi. Jadi kalau doa kita bagus itu takdir kita bisa mendapatkan takdir-takdir terbaik menurut Allah bukan menurut kita. Nah, makanya doa yang bagus itu tidak dilihat pada waktu doanya saja, tapi doa yang bagus itu akan kelihatan dari adabnya setiap saat kepada Allah. Hati yang selalu merunduk, rendah hati, hati yang selalu remuk di hadapan Allah, hati yang selalu malu, jadi akan kelihatan ahli doa itu tidak hanya pada waktu doanya saja, tapi memang doa itu membuat merunduh hatinya tuh. Wah, kalau jumpa dengan orang seperti ini kita minta didoakan. Karena doanya bisa menjadi bagian takdir baik akan datang kepada kita. Insya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya, Eh, bagaimana dengan orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tapi menurut perasaan saya selalu dikabulkan doanya. Sedangkan kita yang sudah maksimal doa seperti belum dikasih. gimana? Baik. Jadi banyak yang tidak berdoa dikasih oleh Allah ya harta duniawi dikasih. Tapi apa artinya dikasih dunia kalau nggak dikasih iman? Tidak ada apa-apanya dunia itu paling bisa memperbudak. Kita doa, kenapa belum dikasih? Pasti dikasih. Tapi bentuknya harus yang cocok dengan apa yang Allah terbaik menurut Allah untuk kita. Gak ada yang lebih sayang kepada kita selain pencipta kita. Anak minta granat, orang tua sayang. Ngalah dikasih apem, ya. Tidak cocok minta granat datang apem karena Allah tahu, eh, maaf orang tua tahu granat ini menghancurkan dirinya. Jadi misalkan Pak Hari minta apa ke Allah itu pasti didengar, pasti didengar. Nggak ada satupun yang tidak terdengar. Lah nggak minta juga dicukupi. Tapi kenapa nih saya ingin A yang datang B? Lah Allah tahu bahayanya A. Tapi kenapa saya udah minta nggak dikabul-kabul? Permintaan itu jadi penggugur dosa atau ditunda enggak lah sekarang saya ini hutang kok lu tidak lunas saja karena Allah maha tahu nih sepanjang punya hutang kalau udah mau ditagih waduh ke Allahnya tuh memelas merintih tapi sekali sekalinya dilunasin nggak ada lagi memelas kepada Allah ya udahlah jadi hutang terus harusnya waktu hutang memelas lunas hutang lebih memelas syukur seperti Rasulullah kan ibadah tahajud sampai bengkak kaki karena syukur. Jadi begitu Pak. Jangan oh kenapa nih permintaan saya telat dikabulnya? Itu terbalik. Tidak mungkin ada telat bagi Allah. Ya semuanya sempurna. Kalau kita merasa yang kita minta telat datangnya bukan telat datangnya pertolongan Allah, tapi telatnya kita ngabdi ke Allah. Sholat telat tidak Taubat telat tidak, sedekah telat tidak, ikhlas telat tidak, tahajud telat tidak. Kenapa jadi nunggu-nunggu dari Allah yang maha baik yang pasti sempurna waktunya? Justru pengabdian kita yang telat kepada Allah. Dan ingat ya bahwa pemberian Allah yang paling bagus itu bukan dalam bentuk duniawi. Pemberian Allah yang terbaik itu dalam bentuk keyakinan ke Allah. Jadi kalau kita minta apa tapi dikasih sebaliknya tapi hati jadi yakin itu lebih berharga dari yang kita inginkan hati yakin tambah oleh Allah istiqomah udah dapat jadi kalau orang dikasih iman yang teguh keyakinan yang kokoh bersih lalu perbuatannya istiqomah udah dapat itu ah dunia nggak ada apa-apanya lah cuman bergilir aja sebentar ngaku-ngaku gitu ya nah sekarang ada yang nanya kenapa nggak diijabah? Jangan nanya tentang janji Allah dah udah pasti. Tanya tentang diri. Halal tidak nih? Jangan-jangan nangis, nangis, nangis makanan haram. E, pakaian haram. Ada yang sholatnya nangis di rumah tahajud nggak dikabul, ternyata mau kenanya mau kena masjid dibawa ke rumah dipakai itu ya coba lihat namanya siapa Samsul kan namanya Harry eh, berarti punya orang atau kita masuk ke kamar mandi punya teman nggak bilang-bilang pakai eh, pasta gigi pakai shampoo pakai sabun nempel di sekujur tubuh kita yang bukan hak kita itu penghalang juga tuh nah lihat karena yang haram-haram inilah yang akan menghalangi dan kalau doa eh, harus benar-benar eh, hati kita tuh bulat utuh bahwa memang satu-satunya yang bisa menolong itu hanya Allah. Jadi jangan sampai mulut minta ke Allah tapi hati ke makhluk. Ya Allah tolong tapi ngarap-ngarap ke makhluk-makhluk pada makhluk kan cuma jalan Jalan dari Allah Bukan sumber tapi jalan sumber cuma satu Allah nah makanya kalau kita minta ke Allah kita bisa minta ke orang maaf ya saya pinjam uang untuk bayar sekolah anak mulut bisa mengatakan tapi hati nggak boleh ngarap-ngarap hati Allah kalau rezeki saya di sini balikan hatinya kalau enggak enggak apa-apa ini enggak itu enggak enggak apa-apa masih banyak jalan yang lain enggak boleh kita jadi putus asa kalau kita sakit hati berarti kita berharap kepada dia. Kalau kita gelisah berarti kita berharap kepada selain Allah. Nah, kalau doanya ke Allah berarti dalam kesehariannya juga mantap tuh. Makanya kalau jualan juga ya wirid saja. Nanti kalau rezekinya udah nawar gak jadi pindah ke sebelah jadi gak apa-apa memang rezeki sebelah ke kita merezeki nawar aja barusan ya. Udah ada pahalanya kalau jujur. Makanya orang tuh jangan suka e, ngatur semuanya pengen sesuai dengan keinginan kita. Kita mah niat lurus, sempurnakan ibadah, sempurnakan ikhtiar dan bersih tawakal. Sok doanya juga sempurna. Tapi dah nggak harus yang kita minta terjadi sesuai dengan keinginan. Yang penting terjadi apa yang terbaik menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya mau bertanya eh, Kira-kira uh, hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita berdoa Terima kasih Baik Tidak ada contoh terbaik dari pendoa selain Nabi Jadi kita jangan ngarang Kalau dari segi uh, Banyak tuh ya di buku doa tuh Misalkan Doa yang semakin serius hati kita sungguh-sungguh yakin ke Allah ana indadzanni abdi di aku sesuai dengan prasangka hambaku jadi kita harus husnudzon ke Allah tuh nah orang yang husnudzon ke Allah itu kelihatan dari kepatuhannya jadi jangan kamu ada rezeki Allah maha kaya tapi maksiat terus dia tidak berbaik sangka orang yang berbaik sangka kepada Allah pasti dilakukan ketaatan Kemudian dari segi waktu udah jelas ya banyak waktu-waktu mustajab sepertiga malam terakhir, waktu sesudah sholat, waktu sujud itu ada di buku doa. Juga waktu hujan lebat, nah, ya. bisa ketika hujan lebat jodoh jodoh. Walaupun kenapa kamu nggak ada hubungannya hujan lebat dengan jodoh, ah, berarti dia nggak ngerti hujan lebat itu salah satu, tapi pakai adab lah ya, jangan beda dengan frekuensi. Nah, kemudian saat berkecamuknya peperangan itu juga menjadi menjadi mustajab. Lalu hal-hal lain adalah yang juga tidak kalah pentingnya tempat. Tempat yang paling bagus ya di Arafah, di Masjidil Haram. Itu ada kemarin kisah anak ingin sekali menghajikan ibu bapaknya. Ini punya motor, nggak punya ongkos. Kata temannya jual aja motornya, kamu umroh sana. Di sana berdoa di depan mutajam berangkat dengan klub berangkatlah umroh ya Allah engkau tahu saya jual motor engkau usah dibilangin gitu, dah Allah udah pasti tahu. Jauh-jauh saya kesini karena saya tahu ini tempat mustajab ya Allah. Saya minta hajikan ibu saya, engkau maha mengundang. Pulang, masuk jalan Allah tidak diduga dapat itu hadiah dari tabungan sebuah e, mobil minibus. Mobilnya dijual ongkos haji buat ibunya, ongkos haji buat dirinya dan beli motor baru. Subhanallah. Nah, memang di sana dimanfaatkan betul tuh. Jadi kalau mau umroh tuh di sana ada tempat mustajab, ya. Kemudian tempat-tempat lain ya di masjid tentu eh, banyak malaikat. Eh, selain di tempat-tempat mustajab itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam berdoa waktu, tempat adalah adab-adabnya kita menghadap kiblat lebih baik, kita dalam keadaan wudhu lebih bagus, mengangkat tangan ada yang sependapat, ada yang tidak, tapi Allah tuh benar-benar e, tidak menyia orang yang menengadahkan tangan kepadanya. Kemudian membaca memuji Allah dulu. Allah sih nggak membutuh pujian, tapi pujian itu merupakan adab kita kepada Allah. Asmaul Husna dilanjutkan dengan tobat, lalu membaca solawat makin kita menggunakan adab yang baik jadi menunjukkan keseriusan kita kepada Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dan orang yang sungguh-sungguh ke Allah Allah lebih sungguh-sungguh lagi yang paling enak adalah Allah mengilhamkan kepada kita apa yang akan dia berikan pasti kejadian tuh subhanallah makanya kalau orang hatinya bersih nanti kalau dia minta tuh apa yang Allah berikan akan Allah berikan jadi mesti kejadian. Subhanallah. Baik, mudah-mudahan kita tidak ragu sama sekali. Doa aja karena orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong merasa tidak perlu ke Allah. Nyari apa sendal, jarum juga laporan sama Allah. Karena Allah tahu jarum yang tersembunyi di mana. Ya. Apapun besar kecil minta kepada Allah karena Allah satu-satunya yang bisa menolong kita dengan caranya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum rahmatika nastaqis Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lanakunanna minal khasir Duha Ya Allah yang maha menatap, maha mendengar Ampuni seluruh dosa-dosa kami Sekelam apapun masa lalu kami segelap apapun kehidupan yang pernah kami jalani senista apapun aib-aib kami bersihkan ya Allah Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Ya Allah selamatkan ibu bapakku dunia eratnya sayangi ya Allah Selamatkan keluarga kami Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Ya Allah golongkan kami menjadi para pecintamu